Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Ringkasan Al-Fusul fi Siratul Rasul, pembahasan sirah an-nabawiyah yang diawali daripada awal mula sebelum beliau dilahirkan secara globalnya sampai beliau sallallahu -salam dilahirkan bahkan kisah-kisah peperangan yang akan terjadi yang beliau laksanakan sampai beliau meninggal dunia dan seputar istri-istri beliau, anak-anak beliau akan sebutkan nanti dalam kitab ini yang ringkas. Aslinya kitab ini tebal kan? Tebal. Diringkas oleh salah satu dokter ini ya. Nah, barakallahu fiikum asbahullah, salah satu pengajar di Jamiah Al-Malik eh, bin Saud, Saudi sana. Nam asbahullah semoga Allah telah memberikan ganjaran kepada yang sudah meringkas ini. Kitab aslinya Al-Fusul. Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya siapa? Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir al Mu'arif, Al-Mufassir. Paham ya? Ini bukan sahibul qiraah. Qiraah Ibnu Katsir lain lagi. Korak Qiraah Ibnu Katsir itu lebih duluan daripada ini. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai salah paham, ini enggak memiliki qiraah ya. Maksudnya bukan pemilik qiraah qiraah Ibnu Katsir, eh, qiraah sab'ah itu bukan ya. Nah, itu lain lagi orangnya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah membahas seputar apa kemarin? Membahas seputar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau diutus menjadi rasul. Nah, barakallahu fikum banyak apa? Banyak orang yang masuk Islam diglobalkan dari kalangan rijal minar rijal. Nah, siapa yang pertama kali masuk Islam? Rijal yang dewasa, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu minas tibyan dari kalangan anak-anak siapa? Ali bin Abi Talib. Nah, kemudian dari kalangan Anissa wanita Khadijah bintu Khuwailid. Nah, itu yang sudah kita lewati kemarin. Kita lanjutkan yang berikutnya biar tambah jelas lagi na'am barakallahu fikum. Kemudian sekedar mengulang faedah, namus. Kemarin Waraqah bin Naufal, siapa Waraqah bin Naufal kemarin Irbat? Siapanya Khadijah? Sepupunya Khadijah bintu Khuwailid. Waraqah bin Naufal. Nah, beliau ini eh, barakallahu fikum sudah pengalaman di dalam kitab-kitab terdahulu. Paham ya? Sehingga membenarkan ketika Rasulullah dapat wahyu dalam keadaan beliau ketakutan membenarkan itu loh. Kan Rasulullah sampai takut. Zamiluni, dafiruni, selimuti aku, selimuti aku. Datang ke Khadijah. Akhirnya apa? Diselimuti, ditenangkan, sabar, tenang. Nah, tenang, sabar, tidak ada apa-apa. Paham ya? Bahkan itu menunjukkan bahwasanya Nah, barakallahu fikum, derajat yang tinggi eh, dan yang semisalnya jelaskan. Nah, barakallahu fikum kemudian sampaikan kepada siapa? warakah bin Nawfal mantan pendeta. Paham ya? Karena semula pendeta sebelum masuk Islam. Setelah warakah bin Nawfal masuk Islam, dikabarkan tadi membenarkan dan dia berangan-angan, eh, berangan-angan untuk apa? Kalau seandainya Rasulullah nanti posisi diganggu, dikeluarkan kaumnya masih muda. Kok tahu ya? Padahal belum terjadi. Dua seandainya saat engkau dikeluarkan oleh kaummu, aku masih muda. Ini saya aku akan belamu. Berarti tahu dari mana? Dari kitab sebelumnya, Injil. Paham ya? Eh Taurat ya apa? Taurat. Nah, kemarin kita lewati eh in, apa Injil nam? Injil. Waraq bin Naufal Injil ya. Karena Naufal ini kan saudaranya Khuwailid. Dalam artinya saudaranya Nah barakallahu fikum Na'am bapaknya Khadijah. Lah, ibnu ammi. Ibnu ammi. Berarti ibnu ammi kan berarti kan sepupu. Paham ya? Khadijah itu paham ya? Khadijah itu dengan warokoh ini, dengan warokoh ini, warokoh ini ibnu ammi. Ibnu ammi. Jadi anak pamannya, anak paman Khadijah. Berarti kan sepupuan. Ya enggak? Nah, seperti itu karena Naufal ini pamannya itu loh. Paham ya? Seperti itu, nam. Dulunya dia suka apa? Menulis in, Injil itu dengan bahasa Nabarakallahu fikum Ibraniyah, bahasa Ibraniyah. Sudah kita lewati riwayatnya, Nabarakallahu fikum seperti itu. Kemudian ketika Waraqah bin Naufal mendengar kejadian menerima wahyu tersebut karena sempat ketakutan, membenarkan membenarkan dan berangan-angan kalau seandainya apa? Anna law kana jada'an, jada'an itu syaban qawiyan. Berangan-angan kalau seandainya dia itu pemuda yang kuat. Di saat apa? Di saat Naam barakallahu fikum Rasulullah dikeluarkan kaumnya. Berangan-angannya ini kan perkara yang belum datang itu Kok tahu? Ya dari kitab-kitab tadi. Dari kitab sebelumnya tadi ini ya, Injil yang ditulis sama Waraqah bin Nawfal sebelum masuk Islam. Naam barakallahu fikum dengan bahasa Ibraniyah tadi. Naam. Berangan-angan seperti itu. Kita lanjutkan lagi lagi pembahasan berikutnya biar nambah jelas bagaimana yang dirasakan segenap para sahabat di awal permulaan dakwah Islam Qala al-mu'allifu athabahullah istidadu adal musyrikin. Begitu apa kata beliau sini? Istidadu adal musyrikin, dahsyatnya, besarnya gangguan orang-orang musyrikin. Jadi awal dakwah luar biasa gangguannya. Orang-orang yang mendakwakan agama Islam ini nam disiksa, orang masuk Islam disiksa, dihukum. Intinya jangan masuk Islam. Yang paling nyata dan juga sering antum dengar kisahnya, kisahnya siapa? Nah, barakallahu fikum Ammar bin Yasir. Ummu Ammar siksa. Kemudian Ammarnya disiksa, Yasirnya juga disiksa. Kita lihat kisahnya biar kita tambah semangat di dalam memperjuangkan agama ini. Belum seberapa yang kita rasakan ini ya. Kita belum pernah disiksa ini, masya Allah ini. Nah, dan kita nggak berharap untuk disiksa ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu melihat perjuangan mereka itu sangat luar biasa. Paham ya? Nah, awal-awal memperjuangkan agama Islam. Kita lihat, walam mustadda adal musyrikin alaman aman tatkala istabda dahsyat, keras gangguan kejahatan orang musyrikin, alaman aman terhadap orang yang beriman wa fatanu minhum jama'atan dan mereka sempat bisa memfitnah di antara mereka sekelompok jamaah difitnahi maksudnya itu mengikuti mereka gitu nam diuji dengan apa dengan kejahatan tersebut akhirnya ada yang tidak kuat dan mengikuti mereka orang musyrikin hatta innahum kanu yasbirunahum. Allah. Sampai-sampai mereka apa? Nam yasbirunahum yasbirunahum itu maksudnya membuat sabar mereka. Sebutan bawah itu yasbirunahum eh yahbisunahum, memenjara mereka, menahan mereka di penjara, tahan. Kamu mau keluar murtad atau enggak? Nah, kalau enggak mau tak bunuh, siksa. Paham ya? Ada yang dijemur di bawah terik matahari, bayangkan itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti kisahnya. Wa yulqaunahum fil har. Ada juga yang di antara para sahabat tersebut yang masuk Islam tadi itu dilemparkan, eh, dilemparkan, dibiarkan nam di tempat yang panas. Bayangkan itu. Kalau kita kan belum pernah seperti ini, belum pernah. Maksudnya kita enggak berangan-angan tapi menunjukkan betapa besarnya gitu ya awal-awal perjuangan Nah, barakallahu fikum penyebaran agama Islam ini. Nah, mereka banyak gangguannya, rintangan, halangan. Wa yulqaunahum fil har wa yad'una as-sakhrata al-'azimata 'ala sadri ahadin. Masyaallah, Allah musta'an. Nah, dan bahkan mereka meletakkan sakhrah batu besar. Batu yang besar 'ala sadri ahadin, di atas dada salah satu dada mereka. Ditidurkan di panas terik matahari seperti itu, ditaruh apa batu besar di atas dadanya bayangkan. Ngeri atau enggak? Ngeri, luar biasa kita nggak pernah merasakan seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiikum ya. Nah, dalam artian bersyukur itu ya, bersyukur kalau kita melihat sejarah mereka, nah barakallahu fiikum sangat-sangat nah, me menyedihkan sekali. Maksudnya itu keadaan tersebut membuat kita itu harus berpikir ulang gitu loh. Kita sudah dikasih kenikmatan harus lebih semangat lagi gitu loh ya. Nah, kita lihat sini fi har dalam keadaan panas yang sangat luar biasa. Panas luar biasa ditidurkan, batu besar ditaruh di atas apa? dadanya, ngeri. Paham ya? Coba antum kuat atau enggak? Eh? Kita aja belum tentu kuat, bukan antum aja, kita aja belum tentu kuat. Paham ya? Karena keadaan ngeri panas enggak sembarangan panas, padang pasir. Kalau kita globalan padang pasir kan keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Wa marra adullah Abu Jahal, kurang ajar ini. Tiba-tiba Abu Jahal jalan-jalan dia Suatu ketika Abu Jahal jalan-jalan. Nah, Abu Jahal ini kunyahnya siapa? Setelah Na'am barakallahu fikum atau sebelum diganti Abu Jahal, Abul Hakam. Kunyahnya Abul Hakam. Kenapa? Karena aslinya dia itu orang terkenal di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Jadi kalau ada pertikaian, perselisihan larinya ke Abu Jahal ini. Paham ya? Sebagai penengah. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dinamakan dikunyahkan diberi kunyah dengan apa? Abu Jahal. Namanya siapa? Lihat. Amr bin Hisham. Ingat-ingat ini Abu Jahal, Abu Lahab jangan tertukar, sering muncul. Kalau Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Itu Abu Lahab. Kalau Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Dulu kunyahnya Abdul Hakam. Eh, ini juga termasuk kurang ajar luar biasa ini. Jahatnya luar biasa terhadap Rasulullah SAW. Kita lihat sini. Suatu ketika musuh Allah yaitu Abu Jahal lewat melewati Sumayyah Ummu Ammar, ibunya Ammar, Sumayyah ibunya Ammar. Paham ya? Melewati itu kan muslimah, sudah masuk Islam. Kita lihat, hiya tu'adzab wa zaujuha wa ibnuha. Allah musta'an. Ummu Ammar suaminya, anaknya disiksa. Paham ya? Nah, Ummu Ammar anaknya suaminya. Berarti siapa? Ammar bin Yasir, Yasirnya. Atau enggak? Iya enggak? Ammarnya siksa, Yasirnya siksa kan? Nah, barakallahu fikum. Ibunya Ummu Ammar ini, nah barakallahu fikum, Sumayyah juga disiksa. Nah, Allah musta'an. Kita lihat ngerinya bagaimana? Fata'anaha biharbatin fi farjiha. Allah musta'an. Ini. Ngeri sekali ini ya. Abu Jahal na'am barakallahu fikum menusuk dengan tombak kepada kemaluan Ummu Ammar. Allah musta'an. Jadi Ummu Ammar ibunya, Naam ibunya Ammar Sumayyah namanya, Sumayyah itu namanya, nam ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak. Nah, pada kemaluannya walinya itu bilang ngeri hukumannya. Dalam artian apa? Hukumannya mereka berikan, siksaan mereka berikan kepada orang yang masuk Islam itu ngeri sekali. Faqatalah hingga meninggal dunia. Allahu musta'an. Radhi anha wa an ibniha wa zaujiha. Allah taala meridai Ummu Ammar, Sumayyah dan anaknya dan suaminya. Inilah kejadian yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum sebagai renungan bagi kita semuanya, enam kejahatan orang kafir Quraisy di antaranya Abu Jahal ini dan juga yang lainnya. Benci melihat sebagian para sahabat nah masuk Islam pengennya mereka jangan masuk Islam, murtad. Paham ya? Bagaimana caranya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, nanti kan akan kita lewati kisah apa hijrahnya. Hijrah ke Habasyah hijrah pertama, hijrah ke mana? Madinah hijrah kedua. setara apa? Berurut nanti Insya Allah kita akan ambil satu persatu Insya Allah taala. Naam. Ya barakallahu fiikum. Kita lihat dulu selesaikan di bawah itu. wakana kana Siddiq, dahulu Siddiq. Siapa Siddiq ini? Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abi Kuhafah, Abdul Abdullah bin Utsman. Beliau sangat masya Allah marra bi ahadin minal mawali yu'adzabu yashtari min mawalihi wa yu'tiq nam wa ya'tiquhu. Masyaallah. Artinya apa? Wa yu'tiquhu apa? Wa yu'tiquhu membebaskannya. Artinya apa? Dulu Abu Bakar kalau lewat melewati salah seorang dari kalangan budak, diadab, disiksa, paham ya? Sama tuannya dibeli sama dia. Paham ya? Budak tadi beli. Dibeli sama Abu Bakar. Kemudian setelah dibeli apa? Dimerdekakan. Masya Allah. Nah, Minhum Bilal. Nah, di antaranya Bilal. Nah, Bilal bin siapa ini? Bilal bin siapa? Ewa, Bilal bin Rabah ya. Nah, wa ummuhu Hamamah wa Amir bin Fuhairah wa ummu Absin wa Zinnirah wa Nahdiyah wa ibnatuha wa jariyatun li Bani Adi. Rinciannya kalau antum mau lihat, nanti di kitab aslinya mungkin lebih lengkap. Paham ya? Ini sekedar apa? Penyebutan bahwasanya ada beberapa budak yang dibeli oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena apa? Kasihan melihat budak-budak tersebut disiksa oleh orang-orang kufar tadi itu. Paham ya? Orang-orang kufar Quraisy dari kalangan Abu Jahal dan juga teman-temannya dibeli, dimerdekakan. Hatta qala lahu Abu, sampai-sampai bapaknya Bakar. Bapaknya Abu Bakar siapa tadi? Abu Kuhafa. Sampai-sampai Abu Kuhafa itu bilang sama Abu Bakar, "Ya bunai, Wahai anakku, araka tu'tiku riqaban di'afan? Aku melihat engkau bebaskan budak-budak yang lemah. Falau a'takta qauman zulada yamna'unaka. Duhai seandainya kamu itu mau bebaskan kaum yang julada, maksudnya kaum-kaum yang nabarakallahu fikum misalnya yang naam sudah disiksa atau semisal yamna'uka. Mereka akan apa menghalang-halangimu nanti. Paham ya? Maksudnya itu kamu ngapain kok bebaskan apa? Enam budak-budak yang apa? Yang lemah eh, dan kamu malah bebaskan kaum yang sudah disiksa di hukum oleh mereka. Yamnauna mereka akan menghalangi kamu. Apa kata Abu Bakar? Faqala lahu Abu Bakar, "Inni uridu ma urid," katanya. Enggak peduli. Abu, Abu Bakar mengatakan, "Aku ingin yang aku aku inginkan." Eh, aku menginginkan apa yang aku inginkan. Maksudnya enggak peduli gitu loh. Paham ya? Enggak peduli mereka ngelarang atau enggak ngelarang, enggak peduli. Abu Bakar tetap membeli dibebaskan, dimerdekakan. Fayuqalu innahu nazalat fi Kemudian sampai dikatakan ahli tafsir bahwasanya turun ayat mengenai hal tersebut wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatasakka. Dan sungguh akan dijauhkan orang yang paling bertakwa na barakallahu fikum dijauhkan dari api neraka dan siksaan alladhi yu'ti malahu yatazakka. Itu orang yang memberikan hartanya kemudian apa? Naam barakallahu fikum menzakatkannya dan juga mensucikannya. Maksudnya bagaimana? Ini Abu Bakar. Ya kan? Memberikan hartanya untuk bebas untuk beli budak, kemudian sekaligus apa? Memberikan budak. Ila akhir surah sampai akhir surah. Berarti sudah kita selesaikan gangguan orang kafir Quraisy dan juga yang semisalnya terhadap orang-orang yang baru masuk Islam dan membuat mereka agar apa? Nah barakallahu fikum keluar dari agama Islam alhamdulillah. Ada pembahasan mengenai hijrah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nah barakallahu fikum nasallahu assalamatul afiyah rabbil alamin.